Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji memberikan ibtila kepada kalian semuanya siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. <clears throat> Semua kita dalam proses tersebut dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innamal a'malu bil khawatim hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung yang menjadi penentu adalah al-khawatim penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya apakah dia mati sebagai ahlul iman ahlul istiqamah <clears throat> atau wal'iyadzubillah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam Nabi kita mengatakan Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Yang terlihat dan terdengar oleh manusia. Beramal dengan amalan ahlul jannah tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta sebentar lagi dan di penghujung hidupnya ternyata dia berbuat amalan ahlun nar dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar <clears throat> wa inna rajul la ya'malu bi ahlin an-nar وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة dan sebaliknya seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut dia dipastikan masuk an-nar namun di penghujung hidupnya dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil. Allah mencatat di dalam Alkitab, kitab Lauhul Mahfud, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum terciptakan diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya dan di waktu yang sama di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh oleh para sahabat, "Ana'malu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? atau sebaliknya perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan bali syai'in Qad furigha min. Bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fafimal amal kata para sahabat. Lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kalian. Berbuat beramal, beribadah. Karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaih salatu wassalam bertambah iman para sahabat disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir keputusan yang maha mutlak bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah berbuat mencoba mengulangi meningkatkan wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini dalam majlis di malam di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini. Tidak lain majlis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah tabaraka wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan kebajikan iman kebajikan manhaj kebajikan ibadah kebajikan akhlak dan saling menolong di atas takwa untuk mengamalkan itu semua karena Allah mewujudkannya karena Allah tabaraka wa taala Ikhwani fi din azzani Allah iyakum Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin. Pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena An-Nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syar. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syar, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. kehadiran kita di majelis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya. Sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala merasakan dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan dakwah yang kita emban itu kita lakukan karena Allah mukhlishan lahu dilakukan karena Allah ikhlas karenanya ataukah tidak kita bisa menjawab karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumak ninah dalam hati rasa tenang, tenang, Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu buriba, Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari, akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita.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 Karena as-sidqu kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada albir kepada kebajikan. Albirru kalimatun jami'ah sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah, bahwa as-sidqu yahdi ilal birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kolbunya. Kalau wa iyyakum wal Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal bayah yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wainal fujur yahdi ilan nar dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada Anda. Dan tidaklah seorang hamba kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan berusaha untuk jujur kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang. Tidak mudah. Sebaliknya, al-kadhib yahdi ila fujur mengantarkan pelakunya kepada kefajiran wa innal fujur yahdi ilan nar wala yazalur rajul yakdzib dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta wa yataharral kadzib yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai kazzab Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan al-kadzib pasti akan nampak mahma takun indam imri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala nasi tu'lami sebuah akhlak yang jelek yang berada atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya di, tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia dari ilmu manusia tu'lami pasti akan diketahui wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Ya gambillah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al khazib Ini yang Allah katakan Tabaraka wa ta'ala ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan mengklaim bahwa dirinya beriman wahum la yuftanun dalam kondisi dalam keadaan mereka tidak diberi ujian tidak diberi bala tidak diberi fitnah Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah. Akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguat itu. Menampakkannya di hadapan manusia Boleh dia pandai menyimpannya. Boleh dia pandai mengemasnya. Mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak. Dalam fitnah kedua tidak nampak. Yang ketiga tidak nampak. Lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib akan datang pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut. Membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada sadiqin awal iyadu billah kita berlindung kepada Allah ternyata kita termasuk dalam golongan kedua maka dari itu ayuhal ikhwah banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami Sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah. Sering kita membaca ini. Wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kolbu kita penyakit al nifak wal-kadhib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan. Kemudian kita lupa, bangga, Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para rasul dan para anbiya Mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut. Nggak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba itu sifat ibadah mereka. Sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a. Dan tama' berharap. Ragaban. Penuh ragbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah. Besar harapan untuk mendapatkan taufik. Besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristiada, isti'ana, istighasa. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa. Doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya. Ridwanullah alaihim jami'an Qulu a'udhu billahi billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan qulna na'udhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan Ucapkan berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan ya Allah kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya cepat terdeteksi bisa diantisipasi sejak awal munculnya atau fitnah yang datang secara perlahan tersembunyi pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri gengsi emosi malu sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitnah itu tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta meminta dan memohon keselamatan dari al fidan kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya di samping doa yang berikutnya adalah talabul ilmi karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ada niat-niat lain. Kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum dari lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi. Sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat aqidah sahihah. Diajarkan di sana lail nahar al-ukhuwah wal mahabbah wal adab wal akhlak yaitu damaj. Berangkat dari sini afwaja berbondong-bondong Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Nggak tahu. Nggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit, tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidah kita. Minta nasihatnya Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas, serius belajar, jaga ukhuwah, amalkan apa yang antum pelajari, berangkat. Rombongan berikutnya berangkat, rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang Masyaih kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Nggak ada yang bisa mendukung. Ini membuat kita takut. Membuat kita waspada. Membuat kita untuk berhati-hati. Kita tenang, tidak terburu-buru. Di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhun al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. Datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka. Jam berapa ada? Cara waktu ada. Fadl. Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan sholat isya jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan mungkin kita akan lanjutkan pada sholat isya Ikhwani fid din azzani Allah Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga. Dari jalur istri dan anak-anak kalau dia wanita dari jalur suami. di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A. Tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama. Tapi sakit hati. Kasus dua tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya ada masalah. Yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarisnya atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisatnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini, sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren, diceritakan kepada saya oleh ustadz-ustadz dari pondok tersebut, bukan pondok sini. Ya. Eh. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini Karawang ini, enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian yaitu syaitan waspadai bersikaplah ilmiah letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya jangan berlebihan jangan emosional jangan gengsi jangan emosi jangan jangan anda jual manhaj anda perhatikan baik-baik kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Sehingga muncul di hati hamba yang yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Tidak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya. Iri, dengki. Al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangi oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia. Berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, bertawun dengannya. Dilibatkan dalam kepanitian ini, kepanitian itu. Diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad yang mereka dapatkan di dalam berita Taurah dan berita Injil. Mereka men nyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fit Injil kata Allah. Itulah perumpamaan mereka nabi dan para sahabatnya yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu. Ayuhal ikhwah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fiddin azza ya kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita. Bahwa asidku kejujuran. Di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya. Untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal mu'adatu fillah al-wala'u al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. sebuah amalan yang besar qallaman yuwaffaq ini sebuah amalan besar sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya berkawan mencinta karena Allah boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang. Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah. Mendorong kita untuk bersikap tidak sportif. Jangan. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan ABC. B, Katakan itu adalah benar. akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil. Ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat Isya. Tafadhal al-muadzin yuqim.